بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عندك يا أبا مجاهد سورة الفاتحة Ada berapa ayat? Itu ayat. Apakah basmalah termasuk dalam surat al Fatihah? Tidak. nabi yang rajin bukan termasuk dalam Al-Fatihah. Lalu apa Bismillahirrahmanirrahim itu kedudukannya dalam Al-Quran al Nah, bagi pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Al-Fatihah termasuk dalam surat Makkiyah atau Madaniyah. Yasin. Al-Fatihah masuk dalam surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Apa makna Makkiyah? Eh, Rasulullah belum berhijrah Nah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun surat Madaniyah berarti apa? Apa hijrahnya? Kalau mengartikan pengertian yang lengkap, yaitu surat surat Madaniyah Rasulullah Surat yang diturunkan Turunkan pada Rasulullah untuk berhijrah. Surat yang diturunkan setelah, setelah hijrah. Eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya. Yang lengkap, jangan disambar-sambar. Baik. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ba pada Bismillah maknanya apa? Apa hapus. dan isti'anah untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah maknanya apa? Apa nujain? Mufrad mudah berarti yaitu menjadi makna di huruf umum. Berarti apa maknanya? Beristianah kepada semua nama-nama Allah SWT. Nah, beristianah dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti bismillah ini mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ism diidhafahkan kepada Allah, mufrad mudhaf yufidul umum menunjukkan mana umum mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah maknanya apa? apa ber, berhan Allah hmm. Allah sendiri, Arab sendiri Bagaimana memaknakan Allah dengan Arab? Apa maknanya Bang Mujahid? yang diibadahi berarti Allah bimakna makhluk al makhluk atau al ma'bud yang diibadahi ini makna lafzul jalalah Allah yaitu zat yang diibadahi darinya diambil sifat al uluhiyah bahwasanya dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi Ar-Rahman Ar-Rahim dua nama ini kembali kepada penetapan sifat apa Pak Jafar? Nah, penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari kandungan katanya saja bisa dipahami ya. Ar-Rahman Ar-Rahim menetapkan rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Sedangkan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim apa Fauzan? Ar-Rahman yakni pendapatan Allah Subhanahu wa taala rahmat yang lazim. Ya, rahmat yang lazim bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim pendapatan Allah Subhanahu wa taala sifat rahmat kepada sifat yang dirahmati. Nah, yaitu menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan apa-apa yang dirahmatinya. Jadi sifatnya muta'addi kepada apa-apa yang dirahmati rahimun bi ibadihi. Demikian. Tidak ada kita jumpai rahmanun bi ibadihi. Itu yang kemarin kita ambil dalam penafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini diingat-ingat ya Allah Karena dalam setiap kitab, hampir dalam setiap kitab, kita akan mendapati ya syarah dari para ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang disebutkan oleh mereka tidak akan keluar dari apa-apa yang kita terangkan tentang penafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada Qala Allah Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ayat yang pertama dari Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbil Alamin Rabb semesta alam Qala Sa'di rahimahullah ta'ala Alhamdulillah Huwa thana'u ala Allahi bi sifatil kamal Wa bi af'alihi da'irati bainal fadli wal adl Makna dari Alhamdulillah yaitu As-sana' ala Allah bi sifatil kamal memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Dan ini pengertian yang mudah tentang alhamdulillah. Walaupun di sana ikhwanillah, pengertian yang lebih detail lagi tentang alhamdu para ulama membedakan antara alhamdu dan asana. Dan di sini Imam As-Sa'di menafsirkan alhamdu dengan asana. Ini untuk sebagian ulama termasuk mengartikan atau menafsirkan atau mendefinisikan sesuatu yang seharusnya berbeda. Jadi alhamdulillah maknanya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah zikru mahasinil ghair ma'a mahabbatin wa ta'zim yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang lain atau jika alhamdulillah ini diberikan kepada Allah berarti menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang dipuji tadi ma'a mahabbatin wa ta'zim yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ini makna alhamdulillah. Adapun asana yaitu pengulangan alhamdulillah. Yang di pengulangan pujian inilah yang disebut dengan asana. Jadi berbeda antara alhamdulillah dan asana. Oleh karena itulah sebagian ulama ketika ada yang mengartikan alhamdulillah dengan asana Allah bisifatil kamal ini sesuatu yang muntakab menurut mereka. Paham? Jadi makna alhamdulillah yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan sesuatu yang dipuji disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Tanpa kecintaan dan pengagungan tidak disebut dengan alhamdulillah. Nah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah yang mutlak itu hanya berhak untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud pada alhamdulillah ini dalam ayat ini adalah alhamdulillah yang mutlak dari mana diambil? Dari al pada kata alhamdu. Karena al di sini memiliki makna istighraq, jadi mencakup semua bentuk pujian. Itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah satu-satunya zat yang mempunyai sifat yang sempurna. Sempurna dari segala macam sisinya. Sehingga beliau mengatakan Atsana'u 'ala Allah bi sifatil kamal. Pujian atas Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala semua sifatnya adalah sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Ini keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Wa bi af'alihi ad-da'irah bainal fadli wal 'adl. Dan pujian atas perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang perbuatan-perbuatan tersebut berputar antara al-fadl wal adl. Ini semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum tidak akan keluar dari dua hal ini. Kalau tidak al-fadl yaitu berupa anugerah, berupa nikmat kepada hamba-hambanya itu mesti al-adl berupa keadilan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan nikmat kepada hamba-hambanya itu adalah karunia dan anugerah darinya al-fadl dan sebaliknya Allah menghukum hamba-hambanya menurunkan bencana bagi sebagian hamba-hambanya itu adalah keadilan oleh karena itulah dalam sebuah bait syair yang sangat bagus dikatakan malil ibadi alaihi haqqun wajibun kalla wala sa'yun لديه dha'i'un in 'udzibu fa bi'adlihi aw nu'imu fa الكريم fadlihi tidak ada bagi hamba-hamba itu hak yang wajib atas Allah. Jadi hamba-hamba itu tidak mempunyai hak untuk menuntut Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu. Kalla sekali-kali yang demikian itu tidak akan mungkin. Hmm. Wala ladaihi Dan sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu usaha manusia pun yang akan hilang. Sekecil apapun usaha atau amalan manusia tidak akan hilang, semuanya terjaga. Amalan yang baik maupun yang buruk Nah karena itulah di antara nama Allah Subhanahu Wa Taala apa? al hafiz yang menjaga. Di antaranya kandungannya adalah menjaga amalan. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang hilang. Semuanya terjaga. In fa bi'adlihi. Jika mereka itu diadab itu semuanya karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian diadab berarti Allah Subhanahu wa taala zalim. Tidak. Jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab itu adalah bentuk keadilannya. Inna Allah la yadlimu mithqala dharrah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi makhluk-makhluknya satu darah pun Aunu'imu fabiyatadlihi Atau jika mereka diberi nikmat Itu semua adalah karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Syahid dari Bait syair ini Ikhwanifillah Menerangkan bahwasanya semua perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Berputar pada dua perkara ini keadilan atau anugerah. Al-adl atau al-fadl. Adl ketika dia menghukum hamba-hambanya, mengadab mereka-mereka yang berdosa, ini semua bentuk keadilan Allah. Dan al-fadl ketika dia memberikan keutamaan bagi sebagian hamba-hambanya. Surga Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata al-fadl min Allah. Keutamaan dari Allah bukan karena makhluk itu atau karena timbal balik dari amalan-amalan yang dilakukan makhluk itu. Tidak. Semuanya itu mutlak keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا يدخل الجنة أحد بعمله tidak ada seorang pun yang akan masuk surga sebagai timbal balik dari amalan perbuatan semasa di dunia. Tidak ada. Dan ditanyakan kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin." Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku rahmatnya dan keutamaannya. Jadi semuanya ikhwanifillah termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk surga semata-mata karena karunia Allah, karena keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena timbal balik dari amalan kita. Untuk menebus nikmat-nikmat yang di dunia saja, amalan kita ini tidak akan Cukup ifanifillah Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini ditebus dengan amalan kita itu tidak akan cukup kalau mau dihitung sebagai timbal balik. Terlebih lagi untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari hadis bahwasanya seorang muslim tidak akan masuk surga dengan sebab timbal balik dari amalannya. Akan tapi ya, amalan itu ikhwani fillah hanyalah sebab karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan hamba-hambanya untuk beramal. Ya. Berarti ketika hamba tersebut menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dengan beramal soleh, itu merupakan sebab turunnya rahmat turunnya fadilah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan sebab tersebut Allah turunkan keutamaannya dan anugerahnya sehingga mereka dimasukkan ke dalam surganya. Berarti ya, perkataan Imam As-Sa'di di sini perlu dicamkan dengan benar-benar. Bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah itu semuanya terpuji. Yang perbuatan-perbuatan tersebut berputar pada dua perkara. Berupa al-fadl atau berupa al-adl. Jika seorang paham dengan perkara ini Alhamdulillah, dia akan selamat dari perangkap ahlul bidah seperti al-qadariyah dan mu'tazilah. Yang mereka di antara kesesatannya adalah ketika keliru dalam memahami dan meyakini tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah pembahasan secara detail tentang permasalahan itu akan kita dapati pada, pada pelajaran akidah. Kemudian Imam Sa'di mengatakan, "Falahul hamdul kamilu bi jami'il wujub." maka untuk Allah lah pujian yang sempurna dari semua sisi. Allah Subhanahu wa taala terpuji dari sisi terpuji dari sisi sifat-sifatnya dan terpuji dari perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini setelah mengetahui makna alhamd yaitu apa tadi Fauzan Alhamdulillah dulu yang kita nukilkan makna alhamdu dzikru mahasinil ghair atau dzikru mahasinil mahmud ma'a mahabbatin wa ta'zim menyebutkan kebaikan sesuatu yang dipuji disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Berarti di sini ya yang merupakan sarana alhamd, sarana untuk memuji itu adalah hati dan lisan. Dua ini yang digunakan oleh seorang hamba untuk memuji Allah yaitu hati dan lisannya. Berbeda dengan asyukur. Sekarang pembahasan kita untuk mengetahui perbedaan antara alhamdulillah dan asyukru. Memuji dan bersyukur. Kalau memuji, alat yang digunakan adalah hati dan lisan. Sedangkan asyukur alat yang digunakan selain hati dan lisan juga dengan amalan perbuatan. Sehingga dari sisi ini kesyukuran lebih luas. Akan tapi di sana ada sisi yang lain yang perlu dilihat, yaitu bahwasanya alhamdulillah itu mutlak diberikan kepada Allah atas nikmat-nikmatnya maupun bukan karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh hamba tadi. Berbeda dengan syukur. Seorang bersyukur itu atas nikmat dari Allah. Atas nikmat Allah dia bersyukur. Ini jadi ya alhamdulillah dan asyukur dari sisi ini lebih luas mana? Lebih luas alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah mencakup baik dia ketika mendapatkan nikmat atau ketika tidak mendapatkan nikmat yang dia rasakan tentunya. Sedangkan asyukur itu Cuman ketika apa? Mendapatkan nikmat. Paham? Ini jadi dilihat dari dua sisi. Kalau dilihat dari sisi sarana atau alat yang digunakan, syukur lebih luas karena syukur itu mencakup dengan lisan, dengan hati dan dengan amalan perbuatan anggota badannya. Tetapi nah, ketika dilihat dari sisi hubungannya dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, maka alhamdulillah itu lebih luas. Kenapa? Karena alhamdulillah itu mencakup ya, ketika mendapatkan nikmat atau tidak. Sedangkan asyukur itu apa? Ketika seorang mendapatkan nikmat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. الرب هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء فما بهم من نعمة فمنه تعالى معنى الرب rabb adalah Al-Murabbi Jami'al Alamin yaitu zat yang memelihara seluruh semesta ini seluruh alam semesta dan kandungan Ar-Rab ini ikhwanifillah sebagaimana telah sering kita lewati mencakup tiga hal yaitu al-mulku wal khalqu wat tadbir al-mulku kekuasaan Allah kemudian penciptaannya, al-khalqu dan at-tadbir pengaturannya. Ini semuanya masuk dalam kandungan makna Arab. Di Al-Murabbi ini maksudnya tiga perkara tersebut. Adapun al-alamin ini disebutkan tafsirnya oleh Asadi wahum man siwallahi bi khalqihi man yaitu apa saja selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut alam. Oleh karena itulah dalam salah satu usul dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi wa kullu man siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua selain Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori alam. Dan aku adalah termasuk dari alam tersebut. Dari alamin. Semua selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tarbiyah atau pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kemudian dirinci oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya wa hum man siwallahi bi khalqihi lahum wa i'dadihi lahumul alat wa in'amihi alaihim bin ni'amil azimah yaitu dengan menciptakan mereka semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Semuanya Allah yang menciptakan. La wa i'dadihi lahumul alat dan dengan mempersiapkan bagi mereka sarana-sarananya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala diciptakan pada hamba-hambanya mempunyai asma, wal basar wal af'idah memiliki pendengaran memiliki penglihatan dan memiliki hati ini semua sarana yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya demikian pula dipersiapkan bumi dimudahkan untuk diambil manfaatnya dan semua hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk makhluknya. Oleh karena itulah ketika Fir'aun la'natullah alaih bertanya kepada Musa alaihi salam, qala famar rabbukuma ya Musa? Apa itu Tuhanmu, Rabbmu wahai Musa? Maka Musa menjawab, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah zat yang A'ta kulla syai' memberi ya, segala sesuatu. A'ta kulla syai'in khalqahu yang memberi ya kepada makhluknya segala sesuatu. Summa ada kemudian dialah yang memberikan hidayah kepada mereka. Dan hidayah di sini yang dimaksud adalah hidayah tun'amah. Hidayah untuk bisa mencari makan, bisa mencari minum, bisa melangsungkan kehidupan mereka dan bisa melangsungkan keturunan mereka untuk regenerasi. Ini semua masuk dalam hidayah yang dimaksud dalam ayat tadi. Wa in amihi alaihim bin ni'amil azimah. Dan termasuk dalam bentuk pemeliharaan Allah adalah dengan memberikan nikmat-nikmat kepada mereka dengan nikmat-nikmat yang agung. Allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa. Yang seandainya saja nikmat tersebut hilang dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, lam yumkin lahumul baqa. Tidak akan mungkin mereka itu bisa bertahan hidup. Semuanya butuh pemberian dari Allah, butuh nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya kita ini begitu butuh dengan Allah, tidak akan mungkin sekejap pun kita merasa tidak butuh darinya. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa saja yang merasa dirinya tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini merupakan suatu bentuk kekufuran. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Tahawi dalam akidah beliau, la ghina 'anillahi tarfata'in. Wa man istaghna 'anillahi tarfata'in faqad kafara wa sara min ashabil hain. Tidak ada seorang pun yang merasa cukup dalam artian dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kufur. Wasara min ashabil hain maka jadilah dia menjadi orang-orang yang celaka ini karena memang kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pertolongannya tanpa ada nikmat yang diberikan kepada kita kita tidak akan mungkin bisa bertahan di dunia ini fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala maka tidak ada satupun nikmat yang ada pada mereka itu kecuali darinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa ma bikum min ni'matin Allah. Dan tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kalian ya, semua itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika kita tahu dan yakin tentang hal ini, maka hendaknya kita menyerahkan pujian hanya semata kepada Allah. Alhamdulillahi Kemudian bersyukur kepadanya dengan kesyukuran yang besar. Adapun bentuk tarbiyah atau bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala ikhwanillah kepada hamba-hambanya insyaallah akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua pada perkara-perkara yang dia cintai dan dia ridai.